Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi din a'udzukumullah pada pertemuan malam hari ini akan saya sampaikan sebuah tema yang berjudul bersatu di atas al-haq seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah akhir masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kaum muslimin mulai berpecah belah. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Satu sama lain saling mengklaim bahwa mereka di atas al-haq dan yang lain sesat. Masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda. Masing-masing membawa nama Islam. Namun ternyata satu dua, tiga dan seterusnya di antara mereka berbeda. Nah, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad Hasan di Ghairi dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taalaan kala beliau berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna hadhil millata sataftariqu ala wa 73 Sesungguhnya agama ini, agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 Sintani wasab'una finnar 72 di neraka wa wahidatun fil jannah dan hanya satu yang di surga. Ikhwana fillah na'uzakumullah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dan betul-betul membuat kekuatan kaum muslimin terpecah belah. mereka terpecah menjadi 73 aliran. Nah, masing-masing membawa nama Islam. Mereka masih muslimin, bukan orang kafir. Tetapi 72 dari mereka dianggap telah menyimpang dari kebenaran sehingga hukumannya adalah neraka walaupun tidak kekal di dalam neraka. Sedangkan satu dari 73 tadi mereka istiqomah di atas al-haq sehingga balasannya ialah jannah. Bukan 73 ormas, bukan. Bukan 73 parpol, bukan. Tetapi 73 ini adalah terkait dengan aliran kepercayaan, keyakinan, dan prinsipnya. Nah. Barakofikum. 72 aliran atau sekte dalam Islam yang dianggap sesat itu masih ada sebagian al-haq yang ada pada mereka. Ada yang Al-haq 50%. persen. Hmm. Al-batil 50%. Ada yang al-haq 30 persen, 73 persennya batil. Ya. Ada yang al-haqnya cuma 10 persen, 90 persennya batil semua. Bahkan ada yang al-haqnya cuma 0, sekian persen. Sisanya adalah al-batil. Tapi ada sedikit dari semuanya itu 100% di atas al-haq. Nah, 100% di atas al-haq ini bukan berarti suci tanpa dosa. Suci tanpa dosa. Karena yang suci tanpa dosa hanya para nabi dan rasul saja. 100% di atas al-haq itu mereka secara akidah, secara manhaj, prinsip dalam bersikap itu sudah 100% mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun dosa Baik yang disengaja atau tidak, baik yang dohir atau yang batin, tentu ada. Ya. Kadang tengkar, ya, rebutan makanan. Kadang lisannya kotor, ya. Senggol sedikit langsung meso meso, ya. Dosa, ya. kadang suami emosi nampar muka istrinya. Dosa. Kadang istrinya ngomel-ngomel, nggak mau taat sama suaminya. Dosa. Nah, hal-hal semacam itu tidak mengeluarkannya dari 100% di atas al-haq. Ya. Nah, Hal-hal semacam itu tak jadi pada setiap bani Adam. Kesalahan, kekeliruan. Gitu. Tapi secara akidah, secara prinsip, sudah di atas al-haq. Nah, lain dengan 72 sekte yang ada. Yang ini iya. Tengkar, ya kadang-kadang nampar istri, ya, nah, kadang-kadang bohong, ya kan? Itu manusiawi, ya. Tetapi penyimpangan akidahnya ada, penyimpangan prinsipnya ada, sehingga secara akidah dan prinsip menyimpang. Tapi masih muslim. Itu kenyataan yang terjadi saat ini. Barakofikum. Apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Di sini Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Setelah tadi digambarkan Kaum muslimin terpecah menjadi 73. 72 di neraka, satu di surga. Ada keterkaitan antara hadis tadi dengan ayat. Berarti Allah perintahkan kita semua untuk bersatu menjadi satu yang di surga. Dan tidak mengikuti 72 kelompok-kelompok sempalan yang sesat. Nah, karena yang satu tadi yang disebut fil jannah, mereka inilah yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan tali Allah itu ialah al-Islam ala fahmi salafil ummah. Nah, Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 159 juga disebutkan Innal ladzina farraqu dinahum Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya wa kanu syi'a dan menjadi berkelompok-kelompok lasta minhum fi syai' engkau jangan bergabung dengan mereka sedikit pun innama amruhum ila Allah sesungguhnya urusan mereka itu diserahkan kepada Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun kemudian Allah akan menghabarkan dari kiamat nanti tentang apa yang mereka lakukan Jadi persatuan yang kita upayakan, persatuan yang kita gembar-gemborkan ialah persatu di atas satu yang fil jannah. Di atas kelompok yang dianggap fil jannah. Kelompok yang berpegang teguh dengan tali Allah persatu di atas Tadi Allah di atas sunnah, di atas agama Islam yang masih murni. Barakofikum. Untuk lebih jelasnya, agar kita bisa membedakan mana satu kelompok yang selamat dan diberi balasan dengan surga dan bagaimana pula ciri-ciri 72 kelompok-kelompok sesat yang lain itu yang hukumannya ialah neraka. Maka kita harus bisa membandingkan dan mengetahui ciri masing-masing agar kita bisa ikut bergabung, bersatu dengan apa ini? Wahidah fil jannah. Yang satu yang ada dalam surga. Nah, karena kalau gak dijelaskan, gak ngerti. Sama-sama Muslim, sama-sama mengaku dalilnya Al-Quran dan Sunnah, jadi bingung, ya. Nah, supaya lebih jelas, maka pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan perbedaan yang sangat mencolok antara al-wahidah fil jannah dan 72 finnar. Barakafikum. Yang pertama, falaha syari'atun wahidatun hiya kullu ma syara'ahu Allah wa auhahu ila nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-aqaid wal af'al wal aqwal wal a'mal. Syariat yang dipegang oleh kelompok yang selamat adalah syariat Allah yang diwahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW baik berupa akidah perbuatan perkataan atau amalan nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 ثُمَّ جَعَلْنَا كَعَلَى سَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ Kemudian kami menjadikan untukmu di atas syariat sesuai dengan perintah kami. Fattabi'ha dan ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladziina laa ya'lamuun dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Juga disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat yang ketujuh. 7 wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu apapun yang didatangkan oleh Rasulullah untuk kalian ambillah dan apa saja yang beliau larang maka hentikanlah jadi kelompok yang benar yaitu al-wahidah fil jannah mereka eh, selalu mengikuti syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik dalam masalah akidahnya, masalah perkataan dan perbuatannya, ataupun aktivitas mereka. Nah, Bikhilaf isnataini wasab'in. Beda dengan 72 kelompok yang sesat. Ya. Naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk dari mereka, ya. Mereka itu memiliki syariat yang lain. Nah, walaupun mengaku syariatnya ialah syariat Islam. Di antaranya ialah ittiba'u ba'di ma syara'ahu wa tarkul ba'di. Cirinya kelompok sesat itu ya mereka hanya mengikuti sebagian syariat Islam dan meninggalkan sebagian yang lain. Pilih-pilih. Nah, ini cirinya kelompok yang sesat, ya. Nah. Salat mengikuti syariat Islam. Ya. kamar kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Salatnya seperti salatnya Nabi SAW. Tetapi dia memiliki pemikiran khawarij melakukan gerakan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah. Padahal itu dilarang dalam syariat Islam. Nah, dia milih sholatnya, tapi gak milih yang itu. Tolak, ya. Nah. Begitu. Yang satu milih penetapan hilal Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ya, nah. Pegang kuat-kuat. Nah. nah. Tapi mereka menjadi pengagung kuburan. Minta-minta di kuburan. Ya. Cari wangsit di kuburan. Itikafnya gak di masjid, tapi di kuburan. Dan lain-lain. Nah, padahal dilarang dalam Islam. Nah, itu namanya milih sebagian syariat, yang lain tidak. Ini ciri-ciri kelompok sesat. Ya. Nah, sesat itu bukan berarti dikafirkan ya. Masih muslim. Ini kan membahas muslim. Kalau kafir ya sudah 100% sesat. Nah, kan tak bilang tadi kesesatan 72 kelompok ini berbeda-beda. Tapi masih ada al-haq di tangan mereka. Itu minimal mereka masih muslim. Ya, nah yang 0, sekian persen Islamnya itu. Ya, nah, yang sekian puluh persennya itu batilannya. Barakofik. Hmm. Taib. Ada yang dia menerima sebagian syariat, dia mengakui Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitab sucinya, barakofikum. Tapi menolak sholat, Sudah enggak pakai sholat, sudah tingkat ma'rifat. Ini cirinya kelompok sesat itu. Nah, sholat ditolak, padahal termasuk syariat Islam. Itu namanya mengambil sebagian syariat, meninggalkan sebagian syariat dengan sengaja. Dengan sengaja itu sebagai keyakinannya, bukan karena males. Barakofikum. Memang keyakinannya tidak sholat. Bukan berarti males sholat. Atau menentang sholat. Tidak. Keyakinannya ialah semakin tinggi tingkatannya. Semakin harus meninggalkan banyak syariat Islam. Ya. Nggak sholat. Nah, kalau sholat itu dulu saya waktu masih junior, ya, nah, kalau sudah senior kayak gini ya nggak pakai sholat lah. Nah, sudah kenal baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, nah ini cirinya menyimpang, ya. Mengambil sebagian syariat, menolak syariat yang lain. Ini rata-rata. Hatta yang termasuk kelompok yang mengatasnamakan dirinya mengaku sebagai salafi, nah. ahlu sunnah, nah, cuma ngaku saja. Ya. Nah. Ini mungkin 90% di atas al-haq. Tapi ada yang menyimpang dari al-haq. Apa? Menolak amar ma'ruf nahi nah. Oh, ada menolak amar ma'ruf nahi muka mereka punya prinsip. Kalau sama-sama teman, walaupun menyimpang, diam. Nggak usah pakai ditegur, ya supaya kompak. Ya. Kalau bangun markas kayak gini, supaya cepat berkembang. Ya. Kalau dikit-dikit ditegur, menyingkir, menyingkir, kamu akan sendirian, nggak akan berkembang-kembang markasnya. Barakofikum. Nah, ini menyimpang. 90% di atas al-haq. Masya Allah. Sholatnya ala sunnah puasanya ala sunnah, hajinya ala sunnah, yang lainnya ala sunnah. Loh, prinsip yang ini kok ditinggalkan dengan sengaja ya. Nah, prinsip apa itu? Menolak amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan intern. Nah, ya. ya. Ini contoh. Jadi bisa bedakan. Ini ahlu sunnah sebenarnya apa tidak itu bisa tahu. Ada juga yang 99% mungkin ya. Di atas al-haq. Masya Allah. Bajunya seperti sebuah Rasulullah ya. Jenggotnya ya. Selebat jenggotnya Rasulullah ya. Nah, ya. Masya Allah. Sholatnya seperti itu. Kitab-kitab yang dikaji juga kitab-kitab sunnah. Nah, Masya Allah. Nah. Tetapi ada satu prinsip yang dia tinggalkan. Padahal prinsip itu penting dan menjadi ciri khas. Barakofiko. Mereka melecehkan ulama-ulama kibar. Hmm. Padahal salaf kita, pendahulu kita yang solih itu sangat menghormati kibar-kibar dan tidak berani kemudian lancang berkata di depan mereka. Ini malah melecehkan. Nah, melecehkan ulama kibar kemudian tidak mau mengikuti arahan mereka itu termasuk salah satu dari ciri khawarij Orang Khawarij itu. Masya Allah. ya, Nah, itu merecehkan para ulama kibar. Apalagi kalau ulama kibar tadi itu nah dekat dengan pemerintah. Langsung dituduh budak-budaknya pemerintah. Gak berani sama pemerintah. Nah, Barakafikum. Lain kalau kita, walaupun kita bukan ulama, tapi berani menentang pemerintah. Hmm, ini khawarij. Dasarnya sama, meremehkan, melecehkan para ulama kibar. Khawarij pada zaman Rasulullah SAW itu membuat para sahabat itu minder. Nah, para sahabat itu kan umat pilihan ya. Umat yang terbaik. Muridnya Rasulullah SAW ya minder ketika mendengar berita tentang munculnya kelompok pemuda-pemuda yang tak gabung dalam kelompok Khawarij. Mengapa kau pindah? Masya Allah, orang Khawarij itu sholatnya mantep. Sholat tahajudnya mantep. Sampai keningnya itu gosong. Nah, nah. Puasanya mantep. Pemaha, apa namanya? Penguasaannya terhadap bacaan Al-Quran hafal Quran. Mantep bacaannya enak, jos pokoknya ya. Nah, orang Khawarij itu. Tuh bikin para sahabat apa ini? Minder. Gak ada papanya kita dengan mereka. Tapi ternyata secara mengejutkan Rasulullah kemudian berkata, mereka itu ialah kilabunar anjing-anjing neraka. Masya Allah. Orang yang sholat tahajudnya mantap, puasa sunnahnya mantap, ya baca Qurannya, hafal Qurannya mantap. Nah, dibilang anjing-anjing neraka, kaget. Ada apa ini? Ternyata mereka ini menyimpang, mengambil sebagian syariat, menolak sebagian yang lain. Apa itu yang ditolak? Mereka adalah para pemberontak terhadap penguasanya mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak mau bergabung dengan mereka. Ini cirinya orang sesat. Bisa seperti ini. Oh, ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Ini satu badal Mas Yan ya. Apalagi yang kedua ittiba'u ma syara'ahul ulama la ma syara'ahullahu. Nah, cirinya kelompok yang menyimpang itu syariatnya ialah syariat ulamanya, bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sholat begitu gak mau sholat seperti sifat sholatnya Nabi, tapi mereka punya sifat sholat sendiri, sifat sholat kiai. Dikasih tahu dalilnya ini Nabi. Kalau sholat begini nggak mau nerima. Ya, aku pengen sholatnya seperti kiaiku. Semakin jelas berarti ya. Nah, syariatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya itu gak ditolak. Maunya itu syariat siapa ini? Ulamanya itu. Ajaran kiainya. Ajaran ulamanya. Ajaran tokohnya. Nah. Gitu. Sampai kiainya sholat sambil satu kaki jinjing begitu. Ya, ya dituruti. Ya, naam, naam. Begitu. Kamu kok sholatnya kayak gitu? Ini sifat sholat kiai. Hmm. <laughs> Bukan sholat sifat naam. Ya, kalau kayak gini-gini jelas menyimpangnya. Ya, nah. nah. Kamu kok ajarannya kayak gitu? Bukan ajaran Rasulullah. Ya, ajaran saya itu ialah ajaran. Siapa? Nah. Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, itu. Kamu dikirnya kok pakai goyang-goyang, pakai nyanyi oh, nyanyi-nyanyi segala, hmm, gitu. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu kalau dikir gak kayak gitu. Naam. Loh, memang dikir kita bukan dikir ala Rasul, tapi dikir ala wali. Hmm. Nah, sudah. Kayak gitu tuh jelas menyimpangnya. Karena jelas-jelas syariatnya itu nggak mau ngikuti syariatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Malah bikin syariat sendiri. Ala ulamaknya atau kiai. Begitu. Jadi mudah. Mudah yang ini. nubak orang ini menyimpang itu mudah. Yang kayak gini. Dan ini banyak juga. Barakofikum. Tanpa disadari. Ayo, ya. Tanpa disadari orang-orang yang mengaku diri sebagai salafi, al sunnah wal jamaah, sunni. Nah, ada yang terjebak dengan hal semacam ini. Ya. Ada yang terjebak dengan hal semacam ini. Padahal biasanya mereka itu kalau Allah wa Rasul wa sahabat sekarang Qala ustazuna. Hmm. Ya, ustadku gini kok. Pokoknya sekali ustad bilang begini, tetap begitu. Jadi dia sekarang sudah dalilnya ialah apa kata ustadnya. Nah, kemanapun ustadku pergi, aku akan mengikutinya. Sampai ke neraka pun aku mau ikut dengannya. <laughs> Wal musta'an ya. Enggak terucap tapi dibuktikan dengan tindakannya. Ini lebih jelas nyimpang. Ketika nerima nasihat lupa, enggak boleh kayak gitu itu lupa. Saat terjadi fitnah, ya. Ini salah menyimpang, ya. Ustadzmu itu menyimpang karena begini begini begini begini begini gitu. Ah, kamu itu om kosong, ya. Apapun ucapanmu, apapun perkataan orang lain, saya bersama Ustaz saya. Padahal jelas menyimpang, ya. Nah. Sehingga ucapannya ustadznya itu walaupun bertentangan dengan ucapan ulama kibar, menentang banyak ulama dipakai. Ya sama. Cuma bedanya ini ustadz yang tadi kiai. Ya. Nah, ustadz sama kiai itu sebetulnya hampir sama. Nah. Cuma beda istilah saja ya. Nah. Barakofikum. Enggak boleh. Kita menolak syariat Allah kemudian mengganti dengan syariat selain Allah. Ini ciri khas kelompok yang menyimpang. Ciri yang ketiga, syariatnya. Ittiba'u masar'ahun nas la masar'ahul ma la ma Allah taala. Nah, ini. cirinya kelompok yang menyimpang itu ialah mengikuti apa yang disyariatkan masyarakat bukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya apa kata rakyat? <laughs> Apa kata masyarakat? Kalau masyarakat senang ya sudah saya ikuti, kalau enggak senang ya enggak. Nah, kamu kenapa kok mengikuti ritual-ritual seperti itu? Padahal itu menyimpang dari ajaran Islam. Jawabannya, ya apa kata masyarakat lah. Nah, kita ikuti saja mereka, ya. Nah, biar diterima oleh masyarakat. Nah, ini barakofikum. Katanya dakwah kultural. Hmm. Dakwah kultural itu dakwanya wali songo. Ya, nah. Jadi ajaran Islam yang digabungkan dengan budaya-budaya masyarakat Barakofikum. Akhirnya campur kejawen ke Kalimantan Kalimantanan ya sepoyo campur aduk macam-macam. <laughs> Nah, yang penting apa ini? Bisa diterima oleh banyak masyarakat. Nah, ini ciri kelompok yang menyimpang. Dilihat dari syariatnya. Tapi semuanya mengaku Muslim. Ya, berdasarkan syariat Islam. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Nah, beda dengan orang yang termasuk al-wahidah fil jannah. Ya. Yang satu, yang di surga tadi. Betul-betul istiqomah. Dengan syariat Allah, syariat Rasulnya. Dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, dalam segala hal. Lurus. Walaupun tidak punya fasilitas. Yo nggak punya televisi. Ya. Yo nggak punya eh, apa namanya itu? Donatur besar. Enggak ah, punya bos big, big bos. <laughs> ya. Gak punya apa lagi? Gak punya apa? Gak punya Islamic Center. Hmm. <laughs> Tak punya apa-apa, ya, naam. Atau mungkin diisi oleh fukara wal masakin, ya, naam. Tak masalah. Tak masalah, ya. Yang dilihat itu bukan fasilitasnya, tapi bagaimana prinsipnya dalam memegang teguh syariat Allah Taala, syariat Rasulnya dan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. ajma'i. Walaupun sedikit yang tertarik. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Kebanyakan manusia itu fasik. Ya, sedikit yang solih. Berarti yang tertarik dengan kebenaran itu memang cuma sedikit. Itu sudah sejak dulu. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, yang tertarik dengan kebenaran itu memang cuma sedikit. Yang tertarik dengan kebatilan itu mayoritas penghuni bumi. Makanya kalau ditanya banyak mana penghuni neraka sama penghuni surga, jawabannya apa? Banyak penghuni neraka. banyak penghuni neraka. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Berarti banyak yang apa ini? Kufur. Ini sudah menjadi sunatullah seperti itu. Barakafikum. Baik. Adhan dulu. Taib barakafikum. Kita lanjutkan. Ciri berikutnya. Mereka yang termasuk al-wahidah al fil jannah. Ialah ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi sahabah wa salafil ummah. Mereka itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman para sahabat dan salaful ummah. Yang ini para pendahulu yang soleh. Barakofiqum. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan di ghairi. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 aliran keyakinan. Kulluhum binar. Semuanya di neraka. Illa millatan wahidatan. Kecuali satu ajaran. Qalu. Waman hiya ya Rasulullah. Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah yang termasuk satu yang selamat ini? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ma ana alaihi wa ashabi. Itu mereka ialah kelompok yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Nah, jadi kita wajib bersatu, bergabung dengan kelompok yang satu, yang selamat ini. Dikarenakan mereka mengikuti Al-Quran wa sunnah yang dipahami dengan pemahaman para sahabat dan salaful ummah berdasarkan hadis ini. Beda dengan 72 kelompok yang sesat dianggap sebagai umatnya Rasulullah tapi sesat. Kenapa? Mereka tidak mau memahami dengan pemahaman para sahabat. Tapi dengan pendapat dan akal-akalan mereka sendiri dan hawa nafsunya. Nah, ini untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika ada suatu permasalahan, maka kelompok yang benar akan menjadikan Al-Quran wa sunnah sebagai rujukan utama. Kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabat. Bagaimanakah penjelasan sahabat tentang Al-Quran dan sunnah itu? Bagaimanakah penjelasan para ulama salaf? Para pendahulu kita yang solih dalam memahami Al-Quran dan sunnah itu. Sehingga mereka bisa jelas dalam menyelesaikan masalah. Adapun yang menyimpang, nah. dalilnya ialah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ditafsirkan, dijelaskan secara bebas. Sesuai dengan apa ini? Pola pikir masing-masing dan hawa nafsu masing-masing. Contoh ya. Nah, ini mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung kelompok manapun tapi ini dalam rangka nasihat. Kalau mau menerima alhamdulillah, kalau mau nolak ya urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Seperti majlis majlis tafsir Al-Qur'an. Itu kan yang sedang ramai di Jawa, itu ada majlis tafsir Al-Qur'an, MTA. Majlis tafsir Al-Qur'an. Saya bukan mengira-ngira tapi saya tahu dari pentolan pentolannya yang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bagaimana keadaan mereka yang sebenarnya. Masya Allah, namanya kan Masya Allah, Majlis Tafsir Al-Quran. Dalilnya itu Quran. Dalilnya ialah hadis. Nah, tapi silakan dipahami sesuai dengan pola pikir masing-masing jamaah. Dibacakan ayat. Nah, menurut kamu bagaimana? Oh gini-gini ya, bagus. Enggak apa-apa, pakai. Kamu nih bagus pakai gitu. Sehingga apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dari Al-Quran wa Sunnah itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ditafsirkan ke sana kemari. Dengan hawa nafsunya. Dengan akal-akalan semata. Ini cirinya apa ini? Menyimpang. Ya, kan banyak kaum muslimin dasarnya ialah ya Al-Qur'an dan hadis. Tapi kok berbeda-beda? Kenapa? Ya karena memang mereka itu memberi kebebasan untuk menjelaskan Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pola pikir masing-masing dan hawa nafsu masing-masing. Nah. Begitu. Sehingga kelihatan menyimpang. Ini kaum muslimin ya banyak yang bingung. Ini sama-sama dalilnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi mengapa ya? Kok beda-beda? Yang ini warnanya putih, yang itu kok warnanya kuning, ini kok warnanya merah, kok warnanya hitam. Padahal sama-sama dasarnya katanya Al-Quran dan hadis. Nah, jawabannya nggak usah bingung. Yang satu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu merujuk kepada pemahaman para sahabat berdasarkan hadis tadi itu. Ma'an alaihi wa ashabi. Bagaimana para sahabat menjelaskan Quran? Bagaimana sahabat menjelaskan hadis Nabi saw? Itu yang dipakai. Sementara yang ini kuning, merah dan yang sebagainya itu itu dipahami sesuai dengan hawa nafsunya, akal-akalan. Disesuaikan dengan apa ini? Misi dan visi. Mohon maaf, ormasnya, parpolnya, atau kelompoknya. Paham ya? Nah, itu cirinya menyimpang. Ya memang mereka itu memiliki al-haq. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Memiliki apa ini? al-haq tapi kebatilan juga ada di tengah-tengah mereka dalam hal ini. Nah, kemudian ciri berikutnya Al-wahidah allati fil jannah da'watuhum ila dinillahi ta'ala kelompok yang satu yang di surga yang benar itu dakwah mereka ialah mengajak orang untuk mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Enam. Wa anna hada siratim mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Taib. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Dakwah mereka ialah mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia untuk mengikuti dia atau mengikuti organisasinya atau mengikuti partai politiknya atau yang semisalnya tidak murni ikhlas mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sama-sama dai-nya, sama-sama bawa-bawa dalil, sama-sama mengatasnamakan agama. Yang satu ikhlas lillahi taala, mengajak masyarakat untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lillahi taala ya mau ikut alhamdulillah nggak mau ikut yaitu resiko kalian dengan Allah Subhanahu wa taala tidak digiring untuk mengikuti dai tidak digiring untuk mengikuti ormasnya tidak digiring untuk mengikuti parpolnya tidak nggak ada istilah pendaftaran jadi apa ini anggota nah atau nggak ada istilah harus pakai kartu anggota nah Wadah, ada ya. Nah, keanggotaan kalian didasarkan dengan apa ini? Ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan dimanapun orangnya, kalau dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat itu termasuk bagian dari kita. Nah, beda negara, beda tempat, beda warna kulit enggak masalah ya. Nah, walaupun perjauhan. Tapi kalau kelompok-kelompok yang sesat itu lain. Itu ngajak masyarakat ya, awal-awalnya untuk kembali ke jalan Allah. Setelah kumpul di masjid disuruh untuk apa ini? Daftar jadi anggota. Nah. Ya. Kamu kalau ikut ormas kami eh, akan dapat santunan per bulan sekian sekian sekian. Hmm. Kamu kalau ikut parpol kami, nanti akan kami angkat sebagai kepala daerah. Ah. Atau jadi calon presiden. Ah, ya. Atau akan kami beri bantuan. Sudah jelas. Ini dakwahnya ialah menggiring manusia agar mengikuti dia atau mengikuti kelompoknya atau mengikuti ormasnya atau mengikuti parpolnya. ciri-ciri yang menyimpang. Jadi hati-hati dengan masalah ini ya. Seperti kita berdakwah sekarang ini menyampaikan al-haq apa adanya. Nah, mau nanti tinggal di sini maka lambun silakan, mau ke Sampit silakan, mau ke Jawa silakan, nggak masalah. Ya. Nggak ada yang mau tinggal di tempat ini ya nggak apa-apa. Yang penting di atas al-haq silakan merantau kemana-mana ya nggak apa-apa. Ya tidak diikat dengan sesuatu ikatan. Harap itu hanya Allah yang mengikat kita. Namanya waktasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraq. Nah, enggak pakai iming-iming nanti tiap bulan akan kita bantulah ya. Nah, itu kalau yang menyimpang, nah, begitu dia keluar dari ormas itu atau partai itu, nah langsung dicoret. Ya, nah fasilitas fasilitas coret sudah dihentikan subsidinya diganti, dihentikan apa lagi batuannya dan lain sebagainya barafikum karena memang cirinya ialah menggiring manusia untuk mengikuti pribadinya atau mengikuti ormasnya atau parpolnya atau kelompoknya kalau dakwatul hak mengikuti kelompok yang satu fil jannah tadi dakwanya murni lillahi taala, ngajak manusia ke jalan Allah. Ikuti syariat Allah, ikuti syariat Rasul. Gitu. Kalau saya menyimpang, jangan ikuti saya, ikuti jalan Allah Taala dan Rasulnya. Gitu. Mereka nggak terpengaruh dengan pribadi-pribadi. Ya, mereka tidak terpengaruh dengan apa ini pribadi-pribadi. Karena mereka itu jalannya lurus mengikuti petunjuk Allah Taala dan Rasulnya. Sekalipun pribadi-pribadi yang ada itu satu persatu berjatuhan, berkelimpangan. Nah, lain dengan yang menyimpang tadi ya. Terkait dengan pribadi, terkait dengan kelompok, ormas atau partai tertentu. Sehingga persatuan kita yang kita gembar-gemborkan ialah persatu di atas agamanya Allah di atas Islam yang benar, di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakofikum. Walaupun tempat kita berbeda, negara kita berbeda, nah bahasa kita berbeda. Nah, walaupun jumlahnya cuma sedikit, tapi kita dianggap al-jamaah, ya, yaitu gabung dengan orang-orang yang telah mendahului kita sebelumnya yang berada di atas al-haq. Nanti kumpulnya nah kumpulnya reuninya nah, fil jannah. Hmm, begitu. Sebetulnya masih banyak yang lain barakallahu Namun apa yang saya sebutkan tadi sudah cukup ya bagi mereka-mereka yang betul-betul paham tentang masalah ini akan berhati-hati menentukan sikap dalam mengikuti Islam ini barafikum. Mana yang benar-benar Islam yang lurus yang diajak oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mana yang hanya membawa-bawa nama Islam tapi sebetulnya jauh dari Islam. Wallahu taala a'lam bissawab.